Jangan seperti orang Yahudi, tahu dia benerin. Tapi betapa banyak yang mereka langgar. Mereka bikin tipu daya, bikin hilah, bikin ini dan seterusnya. Yang kedua, waladhalim bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Humun nasara qabla bitsatin nabi. Mereka itu adalah kaum Nasrani sebelum datangnya Nabi sebagai Rasul.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 Adapun kata beliau, sesudah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang-orang Nasrani pun masuk juga. Mereka sudah tahu yang benar. Sehingga termasuk mereka juga orang-orang yang dimurkai, bukan orang-orang yang sesat lagi, tapi orang-orang yang dimurkai. Mengapa? Mereka tahu ini benar Nabi disebut Disebutkan dalam kitab mereka, tahu kebenaran tapi mereka mengingkarinya.